بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آلهم وأصحابهم للصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على شفيع الأمة كاشف الغمة ناصح الكافة وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فخرج فخرج من فخرج فخرج من dan di dalam pokoknya سارا حجاز کی روح حسین بن عبد المجید کا الله اللہ کی طول حیات ہے حضرات مشایخ گرو گرو کو یا سلام و یاکان نفس سے چنتائی رئیس عام جو مستشار پر مستشار کا پروکو مستشار سلو حضرات و مستشار الحبیب الكریم شیخنا سیدو الشیخ الحبیب صالح bin Jindal wa huwa al-Habib Jindal bin Lawfal bin Salim bin Jindal hafizahullah wa nafa'ana bi alumihi bin Darwin para keluarga atau satu ini yang saya muliakan dan saya cintai para tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun semuanya saya muliakan dan saya hormati berkhusus putusan dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sahabat saya, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Anggota ambang Kopinda Provinsi Nusa Tenggara Barat, para bupati dan wali kota yang berkesempatan hadir, para anggota DPR RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat dan dprd daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat, para pimpinan ma'ahid al-Islamiyah yang diamuliakan, para tamu kami, khususnya para tamu kami dari luar Nusa Tenggara Barat, pada saat ini hadir Alhamdulillah, tamu-tamu kita dari Jogja Alhamdulillah. Saya persilahkan bapak-bapak kalau berkenan berdiri, tamu-tamu yang dari Jogja, Alhamdulillah terima kasih atas kehadirannya tamu-tamu kami dari Bandung. Ada yang datang dari Bandung? Mohon berdiri Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Dari Bandung, dari Jogja juga Kiai Muiz, dari Kiai Muiz, dari Klaten, Pondok Pesantren Ibnu Abbas. Hafizahullah. Terima kasih atas kehadiran. Para masyarakat semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu Termasuk juga saya lupa sebut tadi di samping saya Bapak Dr. Zulkifli Mansyah anggota DPR RI daerah pemilihan Banten tapi putra NTB asal dari Sumbawa dia sudah hadir pada kesempatan ini seluruh para anggota DPR RI dan seluruh para hadirin dan hadir para pimpinan organisasi Islam pimpinan dari Muhammadiyah pimpinan Persis pimpinan Nahdlatul Ulama dan semua tamu-tamu kami yang kami muliakan. Tidak dapat saya sebutkan sering satu persatu semua yang saya muliakan. Sik yang kangen dan yang cintai, bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh hadirin dan hadirat, nahdi nahdiyat, rahimahumullah wa hafizahumullah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pada siang hari ini, dengan ibu-ibu itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia kita berhutang yang ke-82. Pada hari ini kita juga memperingati haul al maulana syekh yang ke-20. Bapak Ibu, kalau kita wakfah, kita berhenti sebentar, kita tutup mata kita, kita bayangkan bagaimana dulu 82 tahun yang lalu pada 15 Jumadil Akhir 1356 Hijriah 22 Agustus 1937 Al-Fatihah Maulana Syekh menetapkan batu pertama dari madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Satu batu yang alhamdulillah itulah menjadi sekuat fondasi bagi batu-batu berikutnya. Maka nek terhitung wah pilih duit bagus tetanam di dalam perjuangan anda berwasa nek berbau mereka berjuta-juta bagus beratus ratus juta mungkin bagus bahkan mungkin bermiliar-miliar bagus untuk ribuan madrasah Nahdlatul dan itu dimulai oleh tangan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh insyaallah wa huwa syekhuna wa rabbi anwa'ina Maulana Syekh Mihdat Ruki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Alhamdulillah Terlalu bersyukur Bapak Ibu nih Terlalu bersyukur Terlalu bersyukur Kita banyak bersyukur Tadi ada lagu lagu Nahdlatain Nahdlatul Wara nah Nahdlatul Wara sedih. tamu-tamu dari luar daerah syair ini syair perjuangan al-maghfurah bahasa sasak dan inilah yang menghimpun semangat perjuangan al-maghfurah Maulana Syekh ketika beliau meletakkan batu pertama pendirian madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Nahdlatul Wathon setia Nahdlatul barat setia membangunkan saudara-saudara umat umat membangunkan semua orang yang tertidur supaya tidak terlambat waktu. Masya Allah. Jadi almarhum Maulana Syekh itu memang semangatnya dari awal telah menghidupkan jiwa-jiwa kita semua. Menghidupkan jiwa-jiwa kita dengan semangat perjuangan. Dan Alhamdulillah mudah-mudahan sampai saat ini jiwa kita terus hidup mudah-mudahan selama-lamanya dengan semangat perjuangan dan berjuang. Maka Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, pada kesempatan tasyakuran ini, dengarlah lebih penting sih yang sampaikan penunggu Senamian kepada bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama selain ucapan terima kasih atas dukungan perjuangan Nahdlatul Ulama Terima kasih atas keistiqomahan guru semuanya. Kehadiran guru di setiap acara-acara Nahdlatul Ulama. Semangat guru bermajelis di tempat ini dari pagi bahkan pemikiran sejak semalam istiqomah di depan sana. Duduk rapi. Tidak banyak majelis yang tetap tenang seperti ini setelah berjam-jam majelis itu berjalan. Tidak banyak majelis yang orang-orang yang hadir benar-benar dengan ketenangan, benar-benar dengan kekhusyukan untuk mendapatkan ilmu dan mendapat berkah. Inilah buah dari nurasa batu sembilan. Inilah buah dari perjuangan dan nilai-nilai yang Allah Maulana Syekh tanamkan kepada pelunggu semua. Kehadiran pelunggu semua adalah sekuat-kuat dan sekokoh-kokoh penumpang untuk perjuangan. Insya Allah apabila kata-kata ibu-ibu dan tetap kompak, insya Allah Nahdlatul Waton akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kompak bapak-bapak ibu-ibu, kompak sini selalu, selama sudah kompak, insya Allah perjuangan akan terus diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, Mari kita renungkan perjuangan dan bertemu Perjuangan mulai dalam Al-Quran di dalam Al-Quran dunia ini sering disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istilah "lain" wala permainan dan sendal di dalam suratul An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hayatud dunya illa la'ibun wa lah." Wa akhiratu khairul lilladzina yattaquna afala taqilun. Wa akhiratu khairul lilladzina taqaw afala taqilun. dunia ini Allah Subhanahu wa taala menyebut ala sabil kadri. Sabil kadri itu artinya kebiasaan. Banyak manusia bagi banyak orang dunia ini seakan-akan hanya permainan dan sebuah Allah. Almarhumah Maulana Syekh membangun Nahdlatul Ulama agar kita warga Nahdlatul Ulama dan kita semua tidak menganggap dunia ini hanya permainan dari sedang berapa. Kapan permainan? Kapan sedang berapa? Kapan dunia itu menjadi permainan dan sedang berapa? yaitu pada saat manusia bekerja hanya untuk dunia pada saat manusia tidak mengingat dan tidak punya cita-cita melebihi dari kehidupan yang ada di dunia pada saat manusia seperti kata Syekh Tahir bin Ashur fi khidmatin wa sur'atin wa hal-hal itu datang dan pergi bergilir-gilir senang sakit senang sakit senang sakit tiba-tiba meninggal Wasurani, segala sesuatu itu dengan cepat datang dan pergi wapaishin kadang-kadang tanpa ada tujuan dan arah yang jelas duduk dari pagi sampai sore tidak ada hal yang bermanfaat tiba-tiba satu hari habis Langgun itu Kata sebagian ulama dari kata li'ab Al-la'nu mushtaqun min Jadi kata langun itu terambil dari al liab Arti al liab itu adalah riqus sofi bisa yaitu apa bahasa dalam error error Hah? error bahasa jadi al itu dari yang artinya air liur seorang anak yang mengalir di bibirnya kapan seorang anak itu keluar air liurnya pada saat dia melihat sesuatu yang dia inginkan semakin dia melihat sesuatu semakin duit error tersebut karena kulit Lagu kenang-kenangan dengan toa indah luhur si Elora. Itulah dunia. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang menyenangkan yang diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu laku dari lihat air liur yang menetes dari sesuatu yang indah ah, yang menjadi semakin sesuatu menarik hatinya kalau ada anak ingin sesuatu, lalu orang tuanya tahan, semakin dia ingin, semakin dia ingin, semakin banyak yang dia keluar. Itulah hal-hal yang menyenangkan. Tetapi kalau dilakukan hanya untuk sesuatu yang menyenangkan itu, maka tidak ada arti dan manfaat. Maka Imam Qurtubi menyampaikan kana fiha min umuril akhirah الْآخِرَةِ minal ma'di wal Kalau orang hidup di dunia, lalu dia panjangkan pandangannya, nejauhan nah, penghitannya, penghitannya, dia perjauh pandangannya, tidak hanya pandangannya itu dia cukupkan hanya hari ini, tidak hanya pandangannya itu dia cukupkan untuk esoknya. Tidak hanya pandangannya itu untuk dunianya, tapi dia panjangkan sampai cita-citanya adalah kebahagiaan setelah dunia. Walaysa minal Kata Imam Qurtubi, itu tidak termasuk permainan dan senda Maka Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, jangan kita mengaminkan kalau ada orang mengatakan hidup di dunia ini hanya permainan saja. Bagi orang beriman, tidak kehidupan dunia ini bukanlah sekedar permainan yang sedang saja. Tapi bagi orang yang beriman, walad darul akhiratu khairul lil ladina taqaw afala taqilun. Ada nilai-nilai yang harus tertanam di dalam kehidupan dunia ini yang Allah purlah ingatkan kita dengan slogan pokoknya pokoknya dengan itu dunia tidak menjadi permainan dan sendat. Dalam suratul hadid اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا Dunia bukan lagi sekadar permainan dan senda gurau tidak hanya perhiasan untuk saling berindah-indahan saja. Nikna sekedar tahu tengapik ke bintang. Perlu ngapik ke dalam lagu nikna sekedar tengapik ke dalam bintang. Nikna sekedar tahu tersaling banggaan. Di dunia masing-masing satu sama lain. Tafakhur bainakum saling berbangga-bangga. Arab sama organisasi organisasinya paling hebat. Nino tangguh dengan enui menu perasaan. Ada yang menganggap diri organisasinya paling hebat, paling besar, paling kuat. Nah, Datul Waton tidak boleh sombong seperti itu. Tidak boleh ada. Pernah saya dengar, kita ini paling besar di Nusa Tenggara Barat. Benar, tapi dalam Islam tidak pernah ada ukuran banyak dari jumlah sebagai ukuran kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ukuran kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah dari banyaknya amal soleh kita. Dari banyaknya kontribusi apa sih pegawai kita dengan NW apa sih pelaksanaan sih ngeband kemaslahatan untuk umat no mereka kita jadi mulia bukan dari jumlah dan banyak wa takasuru fil amwal wal aulad tanya banyakan untuk harta untuk keturunan dukungan nanti pilkada sebentar semua berusaha supaya paling banyak dunia seperti itu tapi diingatkan waladarul akhiratu khairun bahwa ada tujuan kita yang lebih jauh. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini bukan permainan dan bukan sedang Oleh karena itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian, rahman Maulana Syekh di dalam hayatnya mengajar kita untuk sarful himam. Alihkan semua perhatian kita. Alihkan semua energi kita pada hal-hal yang penting. Apa hal-hal yang penting? Yang Al-Baqarah Maulana ajarkan kepada kita. Yang pertama, cinta agama. Tunggah siaran agama sini. Dari munara dengan Sei-seinah Ngajar kita untuk bisa maju di dunia dengan meninggalkan agama, jangan ikuti orang. Agama sinuh al Almarhumlah Maulana Syekh mengajarkan kita untuk cinta agama. Maka di dalam anggaran dasar perjuangan kita, di dalam pengajian-pengajian Almarhumlah Maulana Syekh, Selalu yang disebut adalah memperkokoh iman dan takwa. Beragama yang dimaknakan oleh Al-Mahdullah Maulana Syekh adalah beragama ala tariqatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa atba'ihi wa la'immatil Yaitu beragama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya para imam-imam, para ahli-ahli ijtihad, apa syariat yang diajarkan oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Inna ad-dina yusrun wa la ad dina ahadun illa wa agama ini mudah kata Rasul. Maka ajaran dari Al-Maktullah Maulana Syekh generasi berapa kita. Tidak ada tasyadud, tidak ada tanatuk, tidak ada memberatkan dan menyulitkan. Al-Maktullah Maulana Syekh selalu mengajarkan murid-muridnya sesuai dengan kadar akal pemahaman dan kemampuan muridnya. Tidak ada yang dipaksakan untuk melakukan sesuatu. Tidak ada yang diajarkan untuk mengamalkan sesuatu. Kecuali orang itu cocok untuk mengamalkan itu. Agama ini tidak menyulitkan. Itulah yang diajarkan oleh Al-Maqfurlah berdasarkan tuntunan Allah dan Rasul. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirin sekalian, Munara istilah nungke. Ajaran-ajaran si teras. Si nganggap diri doang si paling terang Yang merasa atau menganggap bahwa dia saja yang paling benar. Amalan-amalan dari masyarakat itu disalah-salahkan. Amalan-amalan dari masyarakat itu dibidah-bidahkan. Amalan-amalan dari masyarakat masyarakat itu disesat-sesatkan. Bukan seperti itu Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya memberikan ruang perbedaan di dalam Islam. Ada salah seorang imam namanya Imam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwa tidak ada seorang ulama pun yang muktabar, yang ahli ilmu yang sengaja menyalahi sunnah Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya hasil-hasil dari pemikiran para ulama khususnya ulama dari empat mazhab di mana kita di Nahdlatul Wathon bermazhab dengan mazhab Syafi'i hasil ijtihad dari para ulama ini sesungguhnya adalah buah dari pohon yang sama. Pohon yang sama itu namanya syajaratul kita was sunnah. Pohon itu namanya pohon Quran dan hadis. Jadi ini jangan sampai ada keraguan. Jangan sampai ada anggapan bahwa ajaran para ulama yang mengungkapkan itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ulama mengumpamakan Al-Quran dan hadis itu seperti satu pohon yang besar dan pokok. Dahan-dahannya itu adalah al adillatu syar'iyyatul bukhro, macam-macam dalil, sumber-sumber hukum yang lain ada ijma, ada kias, ada kaul sahabi, ada istislah, ada istihsan, ada masalihul mursalah, ada macam-macam dari dahan-dahan yang bermacam-macam itu kemudian mengeluarkan buah-buah hasil ijtihad para ulama. Buah-buah yang beda lagu lolona se Itulah pohon Al-Quran Masuk. Bapak-bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian tetap kokoh tegak di dalam apa yang al makrullah telah ajarkan dan tinggalkan untuk kita semua. Ajaran para ulama yang muktabai. Jemaah sekalian, yang kedua, al makrullah mengajar kita cinta bangsa. Dia nggak sekedar tidak hanya sekedar bicara. Tapi sejarah mencatat bahkan dari sejak penamaan organisasi Nahdlatul Wathon. Adanya Nahdlatul Wathon ini 8 tahun sebelum adanya Republik Indonesia. NWDI dibangun 1937, NKRI diproklamirkan 1945, 8 tahun lebih tua Nahdlatul Wathon di Islam. Pada saat dulu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kemerdekaan. Lalu Jepang menyerah. Datanglah sekutu mendarat yang menang. Disambut dengan sukacita. Kita kira bahwa sekutu itu akan membersihkan Jepang. Ternyata di belakang sekutu itu membonceng kembali tentara Nika Belanda sampai ke Solo madrasah ilmu ini menjadi salah satu tonggak perjuangan untuk menentang mereka. Maka ke depan madrasah ilmu ini itu diperintahkan untuk diangkat bendera merah putih. Sampai terjadi konsolidasi perjuangan berkumpul para pejuang-pejuang pancor, mas lagi, lendang nangka, peringkat sela dan beberapa tempat yang lain al mahfurullah bersama beberapa tokoh merancang penyerangan Paksi Mika 7 Juni dini hari al mahfurullah Tuan Guru Haji Muhammad Faisal Abdul Majid memimpin penyerangan ke Paksi Mika beliau syahid di situ putra Nahdlatul Wathon menjadi syuhada untuk membela bangsa jadi bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian Bagi Nahdlatul Ulama hubungan antara agama dan negara itu sudah selesai karena memang tidak pernah menjadi masalah. Bukan itu menjadi permasalahan masa lalu bagi Nahdlatul Ulama yang sudah diselesaikan. Tidak. Tidak pernah menjadi masalah di masa yang lalu karena memang tidak pernah bermasalah bagi kita. Kalau kita ingat ketika Allah pernah Maulana Syekh menyiapkan pasukan untuk menyerbu sindikat berdasarkan penuturan dari salah satu murid beliau Tuan Gubernur sayur yang ada di Mujur. Ada pesan-pesan Al-Mahfullah Maulana Syekh kepada para pejuang yang akan menyerbu. Salah satu pesan dari Al-Mahfullah Maulana Syekh adalah kokohkan iman dan keyakinan karena kita menyerbu ini bukan hanya untuk menjaga negara kita tapi juga untuk menegakkan agama. Jadi berjuang itu untuk menegakkan agama. Alhamdulillah. Dan insya Allah bapak-bapak ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian. Selama lamanya di Indonesia ini insya Allah Islam akan menjadi unsur yang paling penting untuk kemajuan dan keberkahan negara yang kita cinta. Kalau kita ingin berkah, maka mari kita suburkan seluruh penjuru NTB ini dengan nilai-nilai yang baik dengan al-qiyamul islamiyah sekali kita pisahkan antara kita membangun proses kita berbangsa proses kita bernegara dengan kita pisahkan dari al-qiyamul islamiyah tersedia agama temponan agama tertuluk dan agama kemudian kita mengaku membangun negara kita bangun segala macam infrastruktur. Walaupun mungkin infrastruktur itu jadi dan termanfaatkan, tetapi kalau agama dipinggirkan, berkah akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Indonesia ini adalah negara yang paling banyak umat Islamnya di seluruh dunia. Bukan tanpa sebab. Tapi insya Allah karena Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa di tangan umat Islam yang ada di Indonesia insya Allah kebangkitan umat Islam sedunia takbir takbir nah untuk itu bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian memindahkan merubah dari kaum nubda menjadi kuntum khairukum merubah diri kita dari kelompok yang sedikit-sedikit berkelahi, sedikit-sedikit saling membenci, sedikit-sedikit saling menjatuhkan, merubahnya menjadi untung khairu ummah tanggung jawab kita bersama. Nah kita sebagai warga Nahdlatul Wathon yang ada di Nusa Tenggara Barat tanggung jawab kita juga luar biasa besar kalau kita mengaku sebagai organisasi yang besar, maka tanggung jawab kita juga sangat besar untuk Nusa Tenggara Barat. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadir sekalian yang berbahagia, tiang berharap kita semua seluruh warga Nahdlatul Wathon. Mari bersama-sama sokul iman. Mari kita arahkan semua potensi kita untuk kebaikan. Dan tidak bisa kita bergerak sendirian. Banyak elemen-elemen umat yang lain yang bahkan jauh lebih baik dari kita, yang bahkan jauh lebih hebat dari kita. Murni yang balik kedua, para tadi kita paling hebat. Lagu baru subur malu, aneh tampung desa dasar dengan berupa laut bahwa ternyata banyak kehebatan-kehebatan ilmu, hikmah, dan pengalaman yang bisa kita ambil dari tempat-tempat yang lain. Itu sebabnya yang bersyukur Alhamdulillah semakin banyak warga Nahdlatul Ulama anak-anak muda kita yang sekolah sampai ke tempat-tempat yang jauh. Pada saat dia kebetulan ada undangan untuk menghadiri suatu acara di luar, di Inggris misalnya. Ternyata di situ, alhamdulillah bertemu dengan kader Nahdlatul Ulama. Ada saat dia kebetulan ada tugas pergi ke Korea, ketemu juga dengan kader Nahdlatul Ulama. Semua anak-anakku, para santri-santri baru, langkahkan kaki kalian ke tempat-tempat yang terjauh untuk menuntut ilmu. Langkahkan kaki-kaki kalian ke tempat-tempat yang terbaik untuk menuntut ilmu. Kemarin pada saat yang kebetulan diundang yang mampir ke suatu tempat yang namanya Oxford di Inggris. Konon di tempat itu orang-orang yang paling hebat otaknya. Syarat masuknya luar biasa susah. Tiang dia ada kubah besar di Oxford yang tergambar pada saat yang melihat kubah itu adalah kapan anak-anak Nahdlatul Ulama ada di bawah kubah itu menuntut Pergi kalian untuk ilmu, tekun belajar, dan disitulah disitulah kalian menjadi bukti nyata dari one sure wahfaz kota ini kita bersyukur kepada Allah. Anak-anak kita para santri-santriwati semakin banyak yang berprestasi. Organisasi Nahdlatul Wathon juga masih dijaga oleh Allah sampai saat ini mudah-mudahan seterusnya. Tugas-tugas perjuangan ke depan masih banyak. Ketetapan-ketetapan dan arah organisasi baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang pedomani dan laksanakan. Tidak perlu yang sampaikan panjang lebar, tapi berhubung oh, sudah paham nih. Paham? Paham apa yang harus dilakukan tahun depan? Paham? Laksanakan, kerjakan. Niatkan untuk perjuangan kita. Supaya dunia kita tidak hanya menjadi sekedar la ibu wadah. Bukan permainan yang sebenarnya ini tempat kita bersungguh-sungguh bekerja. Ini tempat kita untuk memberikan yang terbaik. Walaupun Allah sampaikan waladul Sebaik-baik yang kita lakukan di dunia masih tidak ada artinya dibanding kebaikan demi kebaikan yang kelak akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu hadirin dalam hadirin sekalian yang sudah menyampaikan yang ini dan Izin dan makbulin mohon maaf lahir dan batin ini minal ahli dan Izin dan makbulin minal ahli dan Izin dan makbulin minal ahli dan Izin dan makbulin Subhanallah Jadikan kita semua kembali kepada fitrah termasuk orang-orang yang berhasil dan sukses melewati semua perjuangan dan tantangan serta mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada semua yang telah bekerja untuk menuntut yang telah menyiapkan dengan sebaik-baik persiapan, yang telah melangkahkan kaki dari tempat-tempat yang jauh, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir bersama berdoa di tempat ini yang datang dari tempat-tempat yang jauh. Teman-teman dari Jogja, dari Bandung, sekali lagi terima kasih. Ada saudara Jerry namanya, anak muda dari Bandung. Beliau ini termasuk penggerak yang disebut dengan pemuda hijrah. Di Bandung itu ada gerakan namanya pemuda hijrah. Hijrah dari mana? Dari tempat-tempat yang tidak baik Hijrah mana Mengisi masjid-masjid. Itu anak muda yang hebat. Seharusnya anak-anak muda Nahdlatul Wathon bisa lebih hebat dari itu. Lombok ini puluh seribu masjid. Masjidnya bahkan lebih dari lima ribu. Tapi masih banyak yang belum makmur sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya kehendaki. Masih banyak yang belum berfungsi sesuai dengan harapan ketika membangun masjid itu menjadi mercusuar peradaban. Mari belajar dari tempat-tempat yang jauh. Kita belajar dari Bandung, kita belajar dari Jogja. Di Jogja itu ada masjid Jogokarya, ada komunitas-komunitas yang cinta Jangan sampai kita sebagai orang-orang yang tinggal di Pulau Seribu Masjid tetapi kita tidak bisa memakmurkan masjid-masjid kita. Kita belajar dari beliau semua. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu, ibu seluruh tamu kami yang kami hormati. Semoga kehadiran bapak ibu menjadi penanda silaturahim yang kokoh di antara kita semua. Jazakumullah khairan katsira wal afu Mohon maaf lahir dan batin. Allahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pokoknya Pokoknya duit. Pokoknya Pokoknya duit. Iman takwa. Pokoknya Pokoknya duit. Iman takwa. Pada saatnya nanti pulang dengan tertib, dengan tenang. tidak lupa terima kasih untuk kepolisian, kata Polda, beserta seluruh jajarannya yang mengerahkan banyak sekali personil untuk menjaga warga Nahdlatul Ulama bisa bertasyakur dengan baik. Terima kasih, semoga Allah membalas seluruh kebaikan. Pak Danrel dan semua perangkat juga terima kasih dan seluruh pihak juga saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama melapaskan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fi hadi ila sabilir Wassalamualaikum